Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan eh, membahas profil Nabi dari kitab Syama'il Nabi karya Al-Imam e, eh, At-Tirmidzi atau Muhammad ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala ada sedikit tambahan yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Di pertemuan yang lewat kita bahas tentang uh, seputar rambut. <clears throat> Maka berkenaan dengan apakah memiliki rambut yang lebat ataukah tidak itu hukumnya dianjurkan ataukah tidak, maka ini nanti berkenaan dengan punya kaitan erat dengan masalah hukum mengundul rambut. Dan berkenaan dengan hukum mengundul rambut, maka ada penjelasan yang cukup menarik yang ingin saya bacakan dari buku Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami yaitu di sana terdapat uraian bahasanya menggodong rambut kepala itu ada enam jenis, ada enam macam hukumnya. Yang pertama adalah uh, eh, mengundul rambut kepala yang hukumnya adalah ta'atun wa kurbatun ilallahi ta'ala. Nilainya adalah ketaatan dan amal soleh. Dan ini adalah mengundul kepala di empat kondisi. Yang pertama saat ibadah haji, kemudian yang kedua saat ibadah umrah. Kemudian yang ketiga adalah saat e, menggundul rambut bayi di umur tujuh hari kelahirannya. Kemudian yang keempat adalah e, dianjurkan untuk mengundul rambut kepala bagi orang kafir yang masuk Islam. Kemudian yang kedua, eh, mengudul rambut kepala bisa status hukumnya adalah syirkun, kemusyrikan. Wadhalika kaman halaka ra'sahu tadallulan li ghairillahi azza wa jalla. Manakala ada orang yang mengundul rambut kepalanya dengan tujuan itu adalah bentuk merendahkan diri dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ta'zim kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian dengan menampakkan ketundukan dan penghinaan kepadanya. Kemudian yang ketiga eh, mengudul rambut kepala itu bisa statusnya adalah bid'atun bid'ah seperti orang yang mengendul rambut kepalanya, rambut kepalanya memplontos rambut kepalanya ala sabili ta'abbudi wa zuhdi. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sebagai bentuk kezuhutan ya, dianggap sebagai itulah simatus salihin cirinya orang-orang yang soleh sebagaimana kita jumpai di ajaran Buddha maka orang soleh itu yang gundul plontos. Maka seandainya ada seorang muslim yang punya hal semacam ini, punya keyakinan, asumsi dan anggapan semacam ini, maka ini adalah gundul kepala jenis yang ketiga, yaitu bid'ah. Sebagai bentuk manakala la sabi ta'abud dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ghairil mawadhi' al-arba'ah al arbaah al di selain empat hal yang telah dituntunkan dan memang diperintahkan untuk mengundul rambut kepala. Semacam e, ketika mengundul rambut kepala dijadikan sebagai syiar orang-orang saleh. Ya, ini pernah dijumpai di e, di Khawarid masa silam. Sehingga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan simahum at-tahliq di antara ciri khawarij yang akan muncul, mereka adalah orang-orang yang mengendul rambut kepalanya, memelontos kepalanya. Maka orang-orang khawarij yang muncul di masa Ali sebagai aliran sesat yang pertama dalam sejarah kaum muslimin, mereka mengendul rambut kepalanya dan itu dijadikan ya, sebagai simatus solihin, anggapan ya, sebagai ciri khas orang-orang yang soleh. <clears throat> Atau manakala mengundur rambut kepala itu dijadikan minta mamizuhdi sebagai kesempurnaan kezuhudan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawardi masa silam. Demikian juga semacam anggapan sebagian orang tentang dianjurkannya orang yang tobat dan insaf dari kefasikan dan e, kejelekan eh, dianjurkan untuk mengendul rambut kepalanya. Maka ini hal-hal semacam ini adalah gundul kepala yang statusnya adalah bid'atun. Kemudian yang keempat adalah menggundul rambut kepala yang hukumnya haram, yaitu menggundul rambut kepala ketika terjadi musibah kematian, kerabat dan yang lain. Yang Nabi dan itu sebagai bentuk ekspresi eh, eh, ekspresi tidak sabar dan demi sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah mereka ketika ekspresi kesedihan karena ditinggal mati oleh kerabat dan saudara mereka ungkapkan dalam bentuk mengundul rambut kepala meskipun sebagaimana sering kita eh, sering saya sampaikan eh, kondisi ini bisa kita katakan 180 derajat terbalik di tempat kita mengundul rambut kepala seringkali dijadikan sebagai ekspresi gembira. Ya, kenapa? Karena jagonya dalam pilkada menang, lurah, eh, calon lurah yang dipilih itu yang menang, nah, maka eh, para pendukungnya, tim suksesnya dan yang lain rame-rame gundul rambut kepala. Yeah. Namun kalau di masa jahiliyah eh, menggundul rambut kepala ya, semacamnya adalah ekspresi kesedihan dan tidak bersabar. Demikian juga gundul hukumnya haram wahalku ala sabili tasabuh bil kufar awil fusaq. Ya, manakala uh, gundul tersebut dalam rangka mengikuti ya, dalam rangka menyerupai orang kafir atau orang fasik, boleh jadi ada uh, uh, pemain basket atau pemain sepak bola yang punya ciri khas gundul dan orang yang dan dia orang kafir, ada orang muslim yang ngefans, Terus akhirnya eh, akhirnya juga ikut gundul karena apa? Karena pemain basket atau pemain bola yang ya, dia gandrungi itu gundul ciri khasnya. Maka ini gundul jenis yang keempat. Kemudian yang kelima mubahun gundul rambut kepala yang hukumnya mubah yaitu menggundul rambut kepala lihat jatin karena kebutuhan. Di antara kebutuhan adalah untuk berobat min maradin karena sakit, semacam operasi, maka dokter memerintahkannya untuk semuanya di ya, semua diplontos ah, termasuk rambut kepala, maka tidak mengapa. Aulida adal atau karena dalam rangka untuk ya, menghilangkan Ya, kutu kepala karena cara praktis untuk menghilangkan kutu kepala ya tinggal dipelontos hilang semua daripada diobat bolak balik tidak sukses ya, maka efektif dan efisien nah, datang ke tukang cukur pelontos ah itu kutunya hilang semua kemudian yang ke yang keenam adalah ketika orang mengundul rambut kepala tanpa ada kebutuhan tanpa ada sebab dari sebab-sebab di atas ya, maka eh, eh, maka, di sini dikatakan fahada al afdal ada muhalqihi ila indal haja. Maka yang afdal menurut penulis adalah tidak gundul kecuali jika ada kebutuhan. di anak Nabiya dengan alasan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengendul rambut kepalanya kecuali saat nusuk saat ibadah haji atau umrah. Ya, namun uh, uh, namun dal, uh, berkenaan dengan poin yang keenam ini, maka ini berkaitan erat dengan apa hukum dari memelihara rambut kepala. Kalau kita katakan itu me, memelihara rambut kepala itu adalah sunnatun sebagai pendapat Imam Ahmad itu satu hal yang diperintahkan ya, maka hukumnya minimal kurang afdal sebagaimana di poin yang tadi kita bacakan namun jika uh, itu adalah adatun itu adalah the eh, budaya Arab selama itu bukan satu hal yang aib di budaya masyarakatnya masing-masing maka pada dasarnya boleh-boleh saja sehingga poin keenam ini eh, maka hukumnya berkenaan dengan kembali berkaitan dengan apa hukum memelihara rambut. Apakah dia adalah e, satu hal yang bernilai kurbah wa ta'ah ataukah adatan apakah itu cuma sekedar tradisi dan budaya yang berkembang di masa Nabi. Ya, kemudian kita kembali ke Syama'il Nabi dengan penjelasan dari karya Al-Tirmidzi dengan penjelasan dari Sa'abdu Razak al badar Hafizullah taala. Kita sampai di ke lima. Ya, kita masuk pada hadis yang kelima. Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Ismail yaitu guru yaitu Al-Bukhari yaitu guru beliau kalau hadasana Abu Nuaim kalau hadasana Al-Mas'udi an Utsman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi ibn Jubair ibn Mutaim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Qal Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Nabi itu tidaklah jangkung, tidak pula pendek. Nabi itu sya'nul kafain wal qadamain tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Dhuhmu ra'si ukuran kepalanya besar. Dhuhmul karadisi dan besar ruas-ruas tulangnya. Tawilul masrubah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang bulu masrubahnya. Masrubah itu adalah e, bulu-bulu yang lembut yang ada di dada sampai pusar. Maka Nabi memiliki bulu bulu-bulu lembut dari dada sampai pusar dan itu memanjang seperti garis. Idza massa takaffa'a takafu'an dan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan maka beliau berjalan tegap, takafuan, ya, yaitu jalan tegap yang telah dijelaskan seperti jalannya orang yang turun dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Ya, yaitu sebagaimana lanjutannya ka'an namayan hatu min sobabin seakan-akan turun dari tempat yang meninggi. Kata Ali bin Abi Talib lan ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku belum pernah melihat satupun dari setelah Nabi ataupun sebelum Nabi orang semisal beliau. Kemudian di riwayat yang ke-6 uh, eh, Tirmidzi mengatakan hadasannya Sufyan ibn Waqi qal hadasana Abi anil Mas'udi bihadal isnadi kemudian sanad berikutnya sama sebagaimana di nomor 5 nahwahu bimaknahu dengan sanad yang semisal bimaknahu dengan redaksi yang semakna. Di catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tirmidzi Jami' Tirmidzi. Di sana Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Namun di sini terdapat di sananya terdapat Al-Mas'udi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Sadukun ikhtalata qabla mautihi. Perawi yang saduk yang bercampur hafalannya sebelum meninggal dunia dan terdapat Utsman ibn Muslim yang ada padanya kelembean. Sehingga riwayatnya riwayat yang kurang kuat. Meskipun boleh jadi banyak poin-poinnya adalah satu hal yang benar, maknanya adalah makna yang benar karena didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Maka Nabi itu tidaklah jangkung, tidak pula pendek. Artinya mutawasitul qamah, ya, tingginya itu pertengahan. Dan ini adalah satu Eh, sifat atau deskripsi tentang fisik Nabi yang istaroka fi dzikriha yang bersepakat untuk menyebutkannya semua sahabat yang menceritakan Nabi. Ya, kalau kalau misalnya Uh, kalau tentang warna kulit Nabi, maka boleh jadi ada beberapa jenis riwayat. Tapi kalau tentang masalah tingginya Nabi, maka semuanya sama. Nabi itu tidaklah jangkung, terlalu jangkung tidak pula pendek. Kemudian Nabi itu telapak tangannya dan telapak kakinya itu syasnu, syasnu yang artinya gelit tebal. Namun tebal ini yak layak tadi tidaklah berarti khosunah kapalan. Ya, ya, ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya ya, terjemah bahasa Jawanya yaitu kapalan ya. kalau orang kemudian tangannya dipakai untuk misalnya macul ya, ya, lama kelamaan nanti awal awalnya hari pertama kedua luka luka lecet lecet ah, kemudian lama lama sudah enggak tidak demikian bahkan sampai kemudian ya tebal tebal yang khas ya, itu jawanya bahasa Arabnya khusyunah ya terjemah Jawanya ya kapalan. Waqat wasafahu anak son dan anak saradullah anhu menggambarkan tentang telapak tangan Nabi sebagaimana nanti akan kita jumpai hadisnya. Aku belum pernah menyentuh sutra ataupun sutra ataupun sesuatu yang lebih lembut daripada tangannya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam maka telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lembut daripada sutra. Maka ya, maka dikompromikan antara riwayat ini dengan riwayat Anas. Dari itu tebal, namun tebal di sini bukan berarti kapalan. Karena dia tebal namun lembut. Dakhmu si, ya, ukuran kepala beliau itu besar. Dakhamatu si artinya idham, artinya besar kibar ba'da syai' ya sedikit besar. Bukan besar yang jelek seperti apa orang sakit apa itu itu sepalu apa apa itu bukan demikian. Namun ya tergolong besar. Kibar ba'da syai' tergolong besar. Demikian juga dakhmu karadis. Karadis artinya adalah ujung tulang. Yeah. Wasayati kariban dan nanti akan ada redaksi yang mengatakan ada hadis yang menyebut Jalilul Musyash. Ini Jalilul Musyash sama dengan Dormul Karadis. Dan Musyash artinya atraful idham, ujungnya tulang. Dan ada yang menjelaskan Karadis artinya pertemuan tulang, Ayat mafasil sendi. Yang bertemu di situ, di sendi itu al-idham tulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendi-sendi tulangnya besar-besar. Dan tiga, eh, tiga hal ini yaitu telapak tangan dan telapak kaki beliau tebal, ukuran kepalanya cukup besar, kemudian tulangnya besar atau persendian tulangnya besar, dan semacam itu kulluha tadullu. Semuanya menunjukkan kuatnya bangunan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatnya bangunan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada sang Nabi jisman kawian ya, badan yang kuat. Dan di antara hal yang menunjukkan kuatnya badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kejadian saat menggali kondak, salah menggali parit, maka para sahabat menjumpai uh, menjumpai batu besar dan sejumlah sahabat telah berupaya untuk menghancurkan batu tersebut karena kalian para tidak akan terwujud kecuali dengan hancurnya batu itu. Namun uh, eh, non sahabat tidak, ya, beberapa sahabat mencoba untuk menghancurkannya gagal. Akhirnya Nabi meminta alatnya, alat yang dipakai untuk menghancurkan ya, Nabi pukul tiga kali dan hancur ya, padahal para sahabat yang sudah nyerah para sahabat yang lain sudah nyerah sudah angkat tangan nggak bisa giliran Nabi turun beliau tiga kali pukulan hancur batu besar itu ini menunjukkan kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian juga di antara hal yang menunjukkan kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Nabi tanding dengan Rukanah, ya, jago gulatnya orang Arab yang dia adalah orang yang terkenal sangat kuat fisiknya, sangat kokoh kakinya. Seandainya Rukanah ini e, berdiri di atas permadani, kemudian empat, e, kemudian ada sejumlah orang yang mau menarik permadani tersebut, maka mereka akan tidak akan mampu menarik permadani tadi karena kokohnya kaki rukana. Hmm. Karena kokohnya kaki rukana. Maka yang uh, yang yang KO itu yang mau narik eh, yang mau narik karpet atau permadani tadi. Padahal rukana cuma berdiri biasa. Namun cengkraman kakinya luar biasa. Ditarik tidak bakalan mempan. Tapi ketika dia nantang gulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekali eh, sekali banting Rukanah oh, jatuh. Eh, sekali banting, padahal ini jago gulat yang tidak pernah kalah kecuali sebelum itu, yang belum pernah kalah sebelumnya. Eh, namun begitu ketemu Nabi, cuma dibanting sekali jatuh. ini menunjukkan kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tawilal masrubah. Masrubah artinya rambut yang memanjang dari dada sampai pusar. Maka Nabi SAW memiliki rambut yaitu bulu-bulu halus yang memanjang dari dada sampai pusarnya. Jika Nabi berjalan maka takafa'at takafu'an telah dijelaskan. Maknanya itu kurang lebih jalan tegap ya, yang agak condong ke depan. Seakan-akan beliau menuruni tempat yang meninggi. As-sabab artinya Eh, man hatta wa nazala apa yang menurun wa nazala dan menurun dari tanah. Artinya bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan seakan-akan beliau menurun atau berjalan fi hadirin minal ardi di bagian tanah yang menurun. Dan orang yang berjalan ketika dia melewati tanah yang menurun maka tentu jalannya jalan yang cepat dan lebih cenderung badannya maju ke depan. Dan demikianlah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. ya, demikianlah jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanahnya tidak menurun. Ya, meskipun tanahnya tidak menurun. Sehingga para sahabat itu jika uh, mereka berjalan dengan Nabi, maka Nabi itu jalan biasa, namun mereka harus luar biasa untuk bisa ngimbangi jalan bareng dengan Nabi. Padahal boleh jadi yang jalan menemani Nabi ini anak-anak muda itu dia harus jalannya ya, lebih serius. Kalau tidak tertinggal. Ya. Ya, kalau tidak tertinggal. Padahal Nabi kelihatan jalannya biasa saja. Nabi jalannya nyantai saja. Namun yang ini wow, harus bolak-balik mempercepat langkah kaki. Nah, kalau tidak ketinggalan. karena jalannya Nabi itu jalan yang cepat. Tapi itu jalan biasa bukan bukan uh, bukan kemudian orang yang memang mau tergesa-gesa enggak. Nabi itu jalan nyantai, namun jalannya itu cepat. Padahal itu jalan santainya. Ya, itu jalan santainya itu cepat. Sehingga para sahabat meskipun yang muda, wah itu harus ya, bolak-balik mempercepat langkah untuk mengimbangi jalannya Nabi. Lam ar wala ba'dahu mitlahu. Uh, eh, aku belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya orang semisal beliau. Dan hal ini menunjukkan kesempurnaan fisik Nabi, indahnya rupa Nabi dan indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbahullahu dan apa yang Allah berikan kepada sang Nabi minal hasan berupa uh, kecakapan wal jamal dan keindahan. Ya berkenaan dengan uh, rawi hadis ini, hadis yang kelima ini, tadi Muhammad bin Isa bin Surah at tirmidhi mengatakan hadasana Muhammad bin Ismail dan beliau ini adalah uh, yaitu maksudnya Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, yang beliau ini ya, kemarin kita sampaikan ada Amirul Mukminin fil Hadis yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Ini yang uh, tidak sembarangan orang mendapatkannya di antaranya didapatkan oleh Syu'bah dan di antaranya didapatkan oleh Al-Bukhari maka beliau adalah Jabalul Hifdi, maka beliau adalah gunung dalam hafalan wa imam dunia ya, Imam perlu diketahui Imam Bukhari ini ketika lahir beliau lahir dalam keadaan buta ya, lahir dalam keadaan buta dan bisa melihat gara-gara doa ibunya ya, sembuh dan terbebas dari kebutaan dikarenakan doa tulus seorang ibu. Dan diriatkan bahasanya Bukhari ini Rawafil Basrah sudah meriatkan hadis, sudah mengajarkan hadis di kota Basrah sebelum ada jenggot di eh, di wajahnya, di dagunya wa khalfahu ulufun min talabatil hadis. Dan yang menghadiri adalah ribuan para penuntut ilmu hadis. Dan di antara keistimewaan Imam Bukhari rahimallahu taala yaktubu bil yamin wal yasar. Ya, beliau itu bisa menulis pakai tangan kanan dengan dan tangan kiri sama terambilnya. Ya. E, nulis pakai tangan kanan oke, okay, pakai tangan kiri juga oke. Okay. Ya. Itu Bukhari. Ya, mungkin kalau analisis orang sekarang, wah ini otak kanan tak kirinya uh, canggih semua. Ya. Ya, pak, nulis pakai tangan kanan lancar, pakai tangan kiri ya juga lancar. Ya, disebutkan bahasa Imam Bukhari mengatakan saya hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Beliau wafat pada saat Idul Fitri di tahun 256 Hijriah dalam usia kurang lebih 62 tahun pakai hitungan Hijriah. Kemudian Bukhari mengatakan hadasana Abu Nuaim ya, yaitu Al-Fadl ibn Dukain. Nama aslinya Al-Fadl ibn Dukain Al-Kufi Maula Ali Tolha bekas budak dan ya, keluarga Tolha. Dia wafat di Kufah tahun 219. Kalau hadasana Al-Bas'udi, nama aslinya ada Abdurrahman, Ibn Abdillah, Ibn Uqbah, Ibn Abdillah, Ibn Mas'ud. Ya, jadi ini keturunannya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Uqbah bin Abdullah bin Mas'ud. Wafat tahun 160 Hijriah dari Utsman bin Muslim ibn Hurmus ya, dari Nafi' bin Jubair bitashrir bacanya Jubair bukan Jabir namun Jubair bitashrir wafat tahun 99 eh, Hijriah Ibn Mut'im Mut'im cara bacanya seperti Muslim berarti Mut'im dari Ali bin Abi Thalib ya, dari Ali bin Abi Thalib tentu beliau adalah uh, eh, Khulafa Rasidin yang keempat anak paman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sepupu Nabi dan suami dari uh, wanita pilihan ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib, ya, eh, Abu Thalib itu nama aslinya Abdul Manaf. Ya, Thalib itu nama anaknya. Ya, Thalib itu nama anaknya. Karena Abu Talib itu punya empat anak laki-laki, yang paling gede namanya Talib, yang paling kecil namanya Ali, Ya, kemudian ada Ja'far dan ada Aqil. Maka dia berkunyah dengan Abu Talib dari anaknya, anak laki laki yang paling yang paling tua yang namanya Talib. Nama aslinya Abdul Manaf ada yang mengatakan Al-Mughirah. Dan perlu diketahui bahasanya paman Nabi ya, yang menjumpai Nabi, yang menjumpai Islam itu ada empat orang dua di antaranya muslim masuk Islam dan dua di antaranya mati dalam keadaan kafir. Yang mati dalam keadaan kafir Abu Talib eh, dan Abu eh, Abu Lahab. Kemudian yang Muslim adalah Al Abbas dan Hamzah. Dan Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Maka ada sebagian ulama yang ngasih fawaid atau satu hal yang unik bahasanya paman Nabi yang menjumpai Islam dan memilih jalan kekafiran semuanya adalah yang namanya adalah nama yang tidak bagus. Eh, Abu Lahab yaitu Abdul Uzza, hambanya Uzza, kemudian eh, Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf dan mana bukalah nama Allah eh, nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dua paman Nabi yang menemu, menjumpai Islam dan masuk Islam namanya nama yang tidak masalah. Al-Abbas demikian juga uh, Hamzah. Ya, ke, uh, ya, Ali ini kunyahnya adalah Abu Hasan dan demikian juga Abu Turab dan beliau lebih suka disebut dengan Abu Turab karena ya, karena itu adalah panggilan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Nabi jenguk mendatangi rumah ya, putrinya Fatimah dan Nabi tidak jumpai Ali ada di rumah. Maka Nabi tanya kepada Fatimah di manakah suamimu? Ya. Jawabnya Fatimah kami sedang marahan, ya. kami sedang marahan. Ya, dia pergi, ya, mau tidur siang di rumah, ya, tidurnya di masjid. Ya jadi, maka bukalah syarat keluarga orang soleh tidak pakai marahan. Ya. ya. Fatimah dengan Ali itu pakai marahan, Ali jengkel, nggak mau di rumah, tidur di masjid. Maka Nabi kemudian uh, ke masjid dan menjumpai kalau Ali ya, Ali dia numpuk pasir demikian, kemudian dia letakkan kepalanya di di tumpuan itu, jadi berbantalkan uh, tumpuan pasir dan debu ya, tidurnya di situ. Maka Nabi bangunkan sambil mengatakan kum ya Abu Turab. Ya, kum ya Abu Turab, ayo bangun wahai Abu Turab. Ya, ya, maka Nabi saw menamai beliau dengan sebutan Abu Turab. Oleh karena itu Ali lebih suka dipanggil dan disebut dengan sebutan Abu Turab. Dan Ali ini uh, ibunya Ali namanya Fatimah binti Asad Al-Hashimiyah yang Fatimah binti Asad ini aslamat wa hajarat. Ya, kalau Abu Talib itu mati dalam keadaan bukan Muslim, sedangkan ya, istrinya, ibunya Ali, Fatimah binti Asad itu Muslim. Ya, Ali ini adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Diperselisihkan tentang berapa umurnya Ali ketika masuk Islam. Ada yang mengatakan 15 tahun, pendapat kedua mengatakan 14 tahun, Pendapat yang ketiga mengatakan 13 tahun. E, pendapat yang lain mengatakan 8 tahun dan ada yang mengatakan 10 tahun. Pendapat yang pilih oleh dipilih oleh Syekh Utsman Al-Khamis 8 tahun. E, secara fisik Ali ini adim adim syadatul utmah. E, beliau adim, beliau adam, e, warna kulitnya cenderung gelap, bahkan syadidul Utmah ya, yang itu saum matangnya itu cukup kebangetan ya. Ya, dan beliau ya, eh, dan akrab ilal qasam natul ya, secara fisik Ali itu lebih dekat kalau disebut pendek daripada tinggi untuk ukuran orang Arab ya, dal button beliau perutnya besar ya, beliau perutnya besar namun, uh, namun bukan berarti pemalas, bukan berarti penakut, namun beliau adalah jago uh, dalam uh, dalam peperangan. kasur syar ya, ter, banyak bulu di badannya. Aridul lihyah, uh, panjang atau lebar jenggotnya. Asla' uh, Ali ini buta, ya, rambut kepalanya. Uh, ya, Abiyatu ra'si wal lihyah, dia ya, beliau banyak ubannya ya, maka putih rambut kepala dan jenggotnya. Syahid sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masyahidah kullaha. Beliau ini mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Tabuk. Karena Nabi perintahkan untuk e, mengurusi keluarga Nabi waktu itu. Sehingga Nabi katakan tidakkah engkau ridha kalau engkau itu seperti aku dengan dirimu seperti Harun dengan Musa. Ketika Musa pergi maka yang menggantikan Musa di tengah-tengah Bani Israel adalah Harun. Seperti itu, ila anaula Nabi ba'di, namun bedanya tidak ada nabi setelahku. Ya demikian kita lanjutkan ba'da lisya wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Masih melanjutkan uh, keterangan tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau diminta kemudian menjadi khalifah di hari wafatnya Utsman ibn Affan dan itu adalah hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah. Ya, tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ini hari wafatnya Utsman bin Affan dan di hari itu pula beliau diangkat sebagai khalifah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini wafat sebagai syahid ya, karena ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi Al-Khariji, seorang khawarij. Ya, kejadiannya di Kufah di subuh hari Jumat. Subuh hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Wa mata ba'da thalathi layalin min darbatihi kemudian wafat tiga hari setelah itu. Dimandikan jenazahnya oleh dua anaknya Al-Hasan dan Hussein ditambah Abdullah anaknya Ja'far. Kemudian disolati jenazahnya dengan Imam Al-Hasan bin Ali dimakamkan saharan di waktu sahur menjelang subuh dalam usia 63 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun, 9 bulan dan beberapa hari. Kemudian kita kembali ke Sama'il Nabi maka hadis selanjutnya adalah hadis yang ke, tercatat sebagai hadis yang ketujuh. <clears throat> Masih dari Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Hadis <clears throat> Hadisani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali. Dari Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah satu anaknya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu Beliau mengatakan adalah Ali radhiallahu anhu jika menggambarkan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah tawil mumarrid mumarrad panjang atau jangkung yang terlalu jangkung wala bil qasil amutaraddid namun tidak pula pendek yang mutaraddid sangat pendek namun pertengahan karena raba'ata minal kaum. Kaum di sini maknanya adalah arijal. Namun tinggi badan beliau adalah raba'atan pertengahan. Ya, di kalangan laki-laki. Tentang rambut Nabi, beliau tidaklah rambutnya ja'di al-qatat, ya, keriting yang terlalu keriting, walabi sabati, bukan pula lurus, yang betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu ja'dan rajilan ya, itu jak dan keriting rajilan namun masih mudah dan gampang untuk disisir. Artinya ya, keriting yang tidak begitu keriting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yakun bil mutoham bukalah seorang yang gemuk walabi mukalsam bukan pula orang yang wajahnya bulat betul-betul bulat meskipun karena fi wajihi tadwir ada unsur bulat di wajahnya ada unsur bulat di wajah Nabi namun tidak betul-betul bulat Abiyat musrabun warna kulit Nabi itu putih yang bercampur yaitu bercampur dengan warna merah putih kemerah-merahan ada ajul ainain hitam matanya ahdabul ashfar panjang bulu matanya kemudian jalilul musyash tadi telah kita baca jalilul musyash itu sama dengan dokhmul karabis itu besar was was tulangnya wal katadi dan besar katadi ya, eh, ya, tulang pundaknya tentu tulang pundak itu ada ada tulang pundak, nah tulang pundak Nabi itu besar. Ajradu secara global Nabi itu badannya tidak berbulu, ajrat. Karena ada orang yang ya, badannya berbulu, rata bulu di seluruh badannya. Ya. Namun Nabi itu ajrat. Secara global badan Nabi itu tidak berbulu. Cuma berbulu di titik-titik tertentu. Oleh karena itu dilanjutkan du masyubah. Namun Nabi memiliki masyubah bulu-bulu halus ya, dari dada sampai pusar. Beliau tebal telapak tangannya dan telapak kakinya. Jika berjalan takalla'a maka beliau tegap seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menoleh maka iltafatamain ma'an maka beliau menoleh secara total. Beliau tidak hanya menoleh dengan kepala dengan dengan menolehkan kepala namun seluruh badan. Namun kebiasaan Nabi menoleh dengan badannya. Ketika beliau mau melihat ke sebelah kanan, beliau tidak hanya nengok ke kanan namun ya, beliau Eh, badannya juga ikut gerak nengok ke kanan. Itu perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundak Nabi terdapat stempel kenabian Itu semacam daging tumbuh sejenis daging tumbuh yang nanti akan ada bab khusus masalah ini membahas ukurannya, bentuknya dan seterusnya. Wa khatamun dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah ajwatun nasi sotron orang yang paling lapang dadanya. Dan orang yang orang itu disebut orang yang paling lapang dadanya ketika dia adalah orang yang ya, ya bertemu dengan orang yang karakternya macam-macam dan beliau bisa Ya, yang aneh-aneh ya, dan beliau bisa bersikap dengan baik kepada mereka semua. Ya, ada yang kasar, ada yang ini, ada macam-macam karakter orang beda-beda, membeli lapang dadanya. Beliau bukan hanya orang yang cuma bisa bergaul dengan satu jenis tipe orang. Namun beliau semua tipe orang beliau bisa bergaul dengannya. Eh, wa asdaqun nasi lahjatan, dia adalah orang yang paling jujur lahjatan ucapannya dan tutur katanya. Wa alyanuhum arikatan, dan beliau adalah orang yang paling lembut karakternya, tabiatnya. Dia adalah orang yang lembut. Wa akramhum aisratan Aisrah pergaulan atau interaksi. Namun beliau adalah orang yang paling memuliakan dalam paling bagus interaksi dan pergaulannya. Siapa yang melihat Nabi badihatan tiba-tiba habahu, maka dia akan ya, segan kepadanya karena beliau punya wibawa. Orang baru sekali ketemu ya, punya uh, dengan orang yang berwibawa maka dia akan sungkan. Ya. Wa man tahu dan siapa yang lama bercampur dan berinteraksi dengan Nabi makrifatan sehingga betul-betul mengenal Nabi bahu pasti akan mencintai Nabi. Yakulu na'ituhu Orang yang menggambarkan Nabi akan mengatakan Lam arqablahu wala ba'dahu mithlahu Aku belum pernah melihat orang yang sebelumnya dan setelah Nabi orang semisal itu. Jadi catatan kaki dikatakan di sanatnya terdapat pembicaraan karena Umar bin Abdullah bekas budaknya Rufrah daif dan ada padanya ingkitak keterputusan antara Ibrahim bin Muhammad dan Ali. Nah, e, maka riat ini daif ya, meskipun boleh jadi poin-poinnya adalah secara umum ya, tidak e, masalah karena didukung oleh uh, e, riat-riat yang lain. Di sini Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi mengatakan Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad ibn Husain mengatakan aku mendengar Al-Asma'i seorang pakar bahasa mengatakan tentang penjelasan kata-kata dalam sifat Nabi dalam gambaran fisik Nabi. Mumarrat itu artinya azahib tulan. Eh, tulan yang yang panjang atau yang tinggi, zahib yang ting, eh, yang pergi sendirian. Artinya ya, yang jangkung yang demikian jangkungnya sangat kontras dengan yang lain. Eh, Wakal Asma'i mengatakan, aku mendengar seorang Arab Badui mengatakan dalam perkataannya, tamar fi nusyabatihi, nushabah artinya kemuliaan, ay maddah dan jadi dan Dia panjang dengan sangat panjang. al mutaratid dan tadi tidaklah pendek terlalu pendek. adakhil dakhil ba'du fi ba'din yang badannya itu bertumpuk satu masuk kepada yang lain kisaran karena terlalu pendek. Kotot itu artinya itu ju'udah, terlalu keriting, warajil itu artinya adalah orang yang di rambutnya ada unsur keriting. Ada unsur keriting saja. Namun bukan keriting, namun fisyarihi hujunah, ada keriting. Hujunah maknanya tasakhin qalilun. Tasakhin artinya keriting, qalilun sedikit. Mutoham artinya albadin adalah orang yang gemuk, kasurul lahmi, berlimpah dagingnya. Nabi itu bukalah mukalsam artinya mudawar al-wajih. Wajahnya bulat, betul-betul bulat. Dan kulit e, warna Nabi adalah putih namun putih yang musrab. Musrab artinya yang diputihnya itu tercampur unsur merah. Kemudian mata Nabi, bola mata Nabi itu ada aj, itu syaditu sawadil ain. Ya, yang bagian hitamnya itu betul-betul hitam, yang sangat hitam. Kemudian tentang bulu matanya tadi ahdal itu artinya at-tawilul asfar itu panjang bulu matanya. Katat itu artinya tulang pertemuan atau tulang pertemuan katifain dua pundak. Wawal kahil nama lainnya adalah kahil. Dan Nabi secara umum adalah orang yang secara fisik tidak berbulu namun belum memiliki masrubah. Masrubah itu asya'ru daqiq, eh, bulu lembut, Ya, Allah dika'anahu qadibun nasadar yang dia adalah seakan-akan potongan dahan memanjang seperti potongan ranting ya, artinya memanjang minasadar ila surah ya, yang bulu lembut tersebut ada dari dada sampai pusar dan syafnu artinya adalah tebal e, jari-jarinya yaitu jari-jari yang ada di telapak tangan dan telapak kaki Nabi itu jika jalan takallu' artinya yamsi bikuwah. Jalannya tegap. Jalannya tegap. E, As-sabab artinya al-hudur menurun. In hadarna fi sobubin wa sobabin. Kami uh, hadarna in hadarna menurun fi sobabin menurun wa sobabin menurun. Kemudian jalilul musyash artinya ru'usul manakib. Ujung-ujung dari pundaknya besar-besar. Namun tadi ada yang menjelaskan itu maknanya adalah eh, eh, ruas-ruas uh, ruas tulangnya. Al-Israh artinya suhbah pergaulan, al-ashir itu sama dengan as-sahib kawan. Siapa yang melihat Nabi batihatan artinya mufajaatan tiba-tiba. Maka akan ya, tak punya sungkan kepada Nabi. Dalam bahasa Arab, badah tuhu bi amrin artinya faja'tuhu. Aku mengkagetkannya dengan satu hal. Penjelasannya yang kurang lebih juga masih berkenaan dengan makna e, makna kosakata maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang jangkung mumarot, artinya syadi tutul yang terlalu jangkung dan telah disebutkan di hadis Anas Nabi itu tidaklah tawil albain jangkung yang ter, e, terlihat jangkung dari yang lain ini semakna dengan tawil mumarot. Al-inmirat in itu bimakna al-ba'in. Semakna dengan al-ba'in yaitu alladhi imtadda fituli yang demikian panjang tinggi badannya. Bukan pula Nabi itu kasir mutaratid. Mutaratid artinya syadidul qasri yang sangat pendek. Namun Nabi itu rab'ah artinya wasatan pertengahan. Minal kaum kaum di sini artinya laki-laki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi badannya pertengahan, tidak jangkung al-bain yang terlalu jangkung, tidak pula pendek. Kemudian rambut Nabi itu tidaklah keriting betul-betul keriting, tidak pula lurus yang betul-betul lurus. Ja'udah artinya eh, tasani fisyari, yaitu keritingnya rambut wa atau bersambung satu rambut dengan yang lain, sebagian rambut masuk pada yang lain sehingga tidak bisa disisir. Maka Nabi saw Alaihi bukanlah seorang yang rambutnya keriting, yang di rambutnya terdapat keriting yang sangat. Bukan pula lurus yang rambutnya mustarsil betul-betul lurus. Namun rambut Nabi itu pertengahan antara lurus dan keriting. Yaitu digambarkan dengan jak dan rojilan. Ini adalah tambahan lilbainiyah untuk mengatakan bahasanya rambut Nabi itu antara ini dan itu. Yaitu antara keriting, betul-betul keriting dan lurus. Maka rambut Nabi itu pertengahan di antara hal tersebut. Nabi itu uh, badan beliau bukan mutoham. Mutoham artinya asamin, gemu, al-mumtali yang badannya penuh dengan daging. Maka Nabi bukalah jasiman seorang yang badannya besar, saminan karena gemuk. Mumtalian yang penuh dengan daging, mutarohilan yang gembur dagingnya. Ya, kalau orang yang gemuk, betul-betul gemuk, wah itu bagian manapun empuk. nah <laughs> ah. Namun Nabi itu nanti dijelaskan, Nabi itu gemuk, namun gemuknya gemuk berisi. tidak ada sisi gemuknya, namun enggak gembur, enggak eh, gembur daging-dagingnya di segala penjuru. Nah. Namun gemuk berisi, kuat. Nanti eh, di riwayat yang lain dijelaskan demikian. Nabi itu tidaklah mulkatham yaitu tentang wajah Nabi. Mulkatham yang dimaksudkan adalah mustadirul wajahi yang bulat wajahnya istidarah atamah 100% bulat. Maka wajah Nabi itu tidaklah bulat 100% bulat. Namun wajah Nabi itu juga pertengahan. Sebab pertengahannya. Ya, pertengahan bainal istidarah wal isalah. Antara bulat dengan memanjang. Ya, antara bulat dengan lonjong. Nah itu tengah-tengah antara itu, itulah wajah Nabi. Kalau mimpi katanya ketemu Nabi kok wajahnya bulat, nah itu bukan Nabi. Untuk wajahnya kemudian terlalu lurus memanjang, nah juga bukan Nabi. Wajah Nabi pertengahan di antara itu. E, bulat tidak bisa disebut bulat, tidak bisa disebut lonjong. Dan nah, tengah-tengah antara itu. Oleh karena itu maka dikatakan karena fi wajib tadwir ada unsur bulat di wajah Nabi. Ada unsur bulat di wajah Nabi. Artinya fihi tadwir, ada unsur bulat di wajah Nabi. Mak isala namun sedikit lonjong. Ada sedikit lonjong dan ada unsur bulat. Nah, itu perpaduan antara ya, lonjong ada, bulatnya juga ada. Uh, kulit Nabi itu abjad musrab artinya uh, kulit Nabi itu putih namun bukan putih yang amhak yang sangat putih al khalis yang 100% putih atau al-bayadu sarfu yang 100% putih. Sarf di sini artinya sempurna. Eh, khalis artinya. Wa innama huwa bayadun musrabun bihumrah. Namun eh, kulit badan Nabi itu putih yang itu bercampur dengan unsur merah. Putih kemerah-merahan. Dan ini semakna dengan eh, riwayat yang lain yang mengatakan Nabi itu azharul laun. Warna kulitnya itu cerah. Artinya abiyat bayadon putih dengan putih musroban bercampur bihubrah dengan warna merah. Mata Nabi itu ada ajz yaitu hitam yaitu bagian hitamnya betul-betul hitam. Lain halnya dengan ansor atau wanita-wanita ansor yang bagian hitamnya itu biru. Namun kalau Nabi itu bagian hitamnya betul-betul hitam. Ahdabal ashfar ashfar artinya adalah rambut bulu yang tumbuh di jufun kelopak mata. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bulu matanya itu panjang. Jalil musyas wal katat musas itu artinya ujung tulang. Dan ini semakna dengan dohmul karodis. Katat pertemuan dua pundak yang disebut juga dengan kahil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalil katat artinya besar tulang pundaknya. Jadi semakna dengan kalimat jauh di antara dua pundaknya. Nabi itu secara umum ajarat ajarat itu ghairul ash'ar. Bukanlah seorang yang badannya berbulu. Ada sebagian orang badannya berbulu dari atas ke bawah bulu semua. Bahkan kakinya lebat dengan bulu, tangannya pun lebat dengan bulu. Nah, Nabi tidak demikian. Ash'ar itu artinya kasiru sya'ril badani. Banyak E, bulu di badannya. Oleh karena itu ada kabilah Ashariun, ya, ada sahabat Nabi namanya e, Abu Musa al-Ash'ari. Dari suku e, Ash'ari, ya, Ash'ar itu gelar salah satu nenek moyangnya beliau. Ya, Ash'ar itu gelar dan sebutan untuk salah satu nenek moyang beliau. Nah, nenek moyangnya ini disebut Ash'ar karena lahir dalam keadaan berbulu seluruh badannya. Ya lahir itu berbulu seluruh badannya. Maka namanya fulan misalnya, saya tidak ingat. Eh, kemudian disebut dengan ash'ar, banyak bulu. Akhirnya anak keturunan orang ini disebut ash'ari, yang banyak bulu di badannya. Ya, ash'ari itu artinya orang yang banyak bulu di badannya. Dakar fi namun disebutkan tentang deskripsi Nabi bahasanya ada di sejumlah titik di badan Nabi itu ada bulu. Ada beberapa bulu di beberapa titik badan Nabi. Di antaranya oleh karena itu disebutkan du masrubah. Nabi itu memiliki masrubah. Masrubah itu adalah bulu-bulu yang menurun dari dada sampai pusar. Kemudian idza masya taqalla'a. Nabi itu jika berjalan maka jalannya tegap. Artinya masyan kawiyat, jalan yang kuat. Artinya terjemah eh, tempat kita kuat dalam jalan itu artinya tegap. Bukan jalannya orang yang mengangkat kaki dari lantai bitasakulin dengan sangat berat. Nah, akhirnya pilih kemudian e, gesek aja daripada ngangkat. Ya, sebagian orang kalau jalan pakai sandal, sandalnya bunyi. Ya, jalan pakai sepatu, sepatunya bunyi. Kenapa diseret? Nah, ini jalannya orang males. Males apa? Males mengangkat telapak kaki. Bukan itu jalan cara jalannya Nabi. Nabi adalah orang yang jika jalan belum mengangkat telapak kakinya. Ya, beliau angkat itu pun dengan semangat, ya, dengan kuat. Ya, beliau angkat dengan semangat, dengan kuat. Itu cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nyeret di lantai dan kalau di Jogja jalan nyeret itu tidak sopan. Ya, kalau di di budaya orang Jogja ya, di antara jalan yang tidak sopan, jalan nyeret. Sorek, sorek, sorek. Nah itu, nah, itu jalan tidak sopan. Jalan itu diangkat, kaki itu diangkat. Ya, maka jalan, ya itu seperti jalannya Nabi. Itu jalan yang sopan di sini. <coughs> Ka'anna hatu fi sobabin seakan-akan menurun dari tempat yang tinggi. Eh, Asobab manhadara bagian tanah yang menurun, wanazala yang menurun. Jika Nabi noleh, maka noleh dengan seluruh badannya. Maka jika Nabi noleh ilal warok ke belakang, maka beliau memutar badannya kamilan semuanya. Beliau tidak hanya uh, nengok ke belakang, namun badannya pun diputar. Wahada min wakarihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bentuk uh, kehormatan Nabi atau kewibaan Nabi. Beliau tidak memutar kepala saja, sedangkan badan menghadap ke depan. Namun beliau memutar seluruh badannya. Wa aman nazar al yasir adapun e, memandang yang sedikit ke arah kanan dan ke kiri melirik yang diperlukan maka tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian di antara dua pundak Nabi antara pundak kanan dan pundak kiri itu terdapat khotamun nubuwah, stempel kenabian. Yaitu tepatnya di punggung Nabi di antara dua pundak terdapat stempel kenabian yang bentuknya adalah qit'atun minal lahmi, adalah potongan daging barizah yang menonjol. Ada semacam daging tumbuk atau semacam tai lalat namun ukurannya ukuran yang cukup besar. Dan akan ada hadis-hadis, sejumlah hadis fitar jamah khosoh dalam judul bab khusus membahas tentang kota nubuah tentang stempel kenabian. Dan beliau adalah penutup para nabi, yaitu akhir dari para nabi, tidak ada nabi setelahnya sebagaimana Firman Allah Ta'ala, maka nama Muhammad dan Aba Ahadim mirijalikum. Muhammad bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nabi adalah orang yang paling lapang dadanya. Hada maka ini berkenaan dengan lapangnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wasaah dan lapangnya dada Nabi. Fa'ina judahu wa sakhahu wa karamahu maka Nabi itu dermawan, sahok dermawan, karam dermawan. Badluhu suka berbagi. Dan ini dan ini muncul dari Nabi an isadri. Dari hati yang dermawan. Hati yang lapang. Warihabatin nafsin dan jiwa yang lapang. La'an tasannu'in kalau Nabi dermawan bukan karena dibuat-buat. Karena dipaksakan. Utakalluf atau dipaksakan atau semacam itu memang jiwanya jiwa yang lapang. Demikian juga lapangnya dada. Itu salah satu maknanya artinya adalah punya tahammul, punya kesabaran yang luar biasa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Ada orang yang paling jujur dalam berkata astagum hadisan yang paling jujur perkataannya. Dan Nabi sejak tumbuh besar, sejak kecil, Urifa telah dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, bisotikil amin, dengan seorang yang jujur al-amin yang dapat dipercaya. Ya, sampai-sampai ketika Nabi hijrah, maka Nabi minta Ali untuk tidak berangkat hijrah dengan tugas mengembalikan barang-barang titipan milik orang Quraisy. Ya, karena mereka eh, meskipun mereka mencaci maki Nabi, kalau mereka pergi safar, mereka tidak jumpai tempat yang aman untuk titip barang kecuali eh, kepada Nabi. Itu tempat yang paling aman eh, kalau mau titip barang-barang. Berkas safar, mereka titip barang di rumah Nabi. Maka ketika Nabi hijrah, Nabi punya banyak barang yang harus dikembalikan. Nabi minta Ali untuk uh, tetap berada di Mekah di, untuk tugasnya mengembalikan barang-barang ya, sampai orangnya pulang kemudian dikembalikan kemudian barulah Ali diminta untuk hijrah. Wa alianuhum arikatan bila adalah orang yang paling lembut tabiatnya. Arikah maknanya tabiah wasajiyah. Ya, tabiat wasajiyah dan karakter. Fakana layinu sajaya wa tiba. Bila orang yang lembut karakternya. Maka beliau bukalah ghalidhan wala fadhan, Bukalah orang yang ya, keras ataupun kasar, namun layinan orang yang lembut, samhan, lapang, ya, mudah untuk mengatakan tidak apa-apa, tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya ya, Rafiqan seorang yang lembut, mutawadian seorang yang tawadu, sahlan orangnya gampangan, tidak harus nggak harus ketemu khusus, tidak harus ya bisa sambil jalan, simbal, bisa ketemu pas pas di masjid dan seterusnya. Sahlan orangnya gampang. <clears throat> Wa akramu dan yang paling mulia pergaulannya karimul muasyarah. Artinya interaksinya adalah interaksi yang mulia, ya, persahabatan wal murafaqah dan perkawanan dengan beliau adalah satu hal yang sangat luar biasa. Fawa maka Nabi menyikapi manu asiru orang yang interaksi dengan beliau, khal itu dan orang yang bercampur dengan beliau, asana e, muamalah dengan interaksi yang terbaik. Sehingga dan siapa yang melihat Nabi secara tiba-tiba habahu maka dia akan segan dengan Nabi. Artinya siapa yang melihat Nabi fujaatan tiba-tiba atau baru pertama kali dia akan sungkan dengan Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mahibun orang yang punya wibawa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dalam hati manusia haibatan, rasa takut dan sungkan, sungkan dengan beliau. Siapa yang lama bergaul dengan Nabi sehingga mengenal Nabi pasti akan jatuh cinta. Artinya siapa yang lama bergaul dengan Nabi, uh, jala sahu jadi teman duduk Nabi, masyahu, jalan bareng dengan Nabi, rofakahu menemani Nabi pasti akan mencintai Nabi. Li'anaula ya Rafihi karena dia tidak melihat pada Nabi kecuali faktor-faktor yang mendorongnya untuk jatuh cinta kepada Nabi. Min karimil akhlak, memiliki akhlak yang mulia, pergaulan yang bagus, muasarah interaksi yang bagus. Ya. Sehingga sebenarnya cukup dengan uh, ya, dengan mengenal Nabi, orang itu tahu kalau beliau adalah betul-betul seorang Nabi. Iya. Ya, untuk kemudian mengetahui beliau adalah seorang nabi tidak butuh eh, faktor-faktor uh, yang lain. Cukup orang kenal nabi dia akan yakin dia adalah seorang nabi. Tidak mungkin dia bohong dengan uh, pengakuannya sebagai seorang nabi. Dan Allah Taala berfirman di, di surat Ali Imran dengan sebab rahmat Allah maka engkau menjadi orang yang lembut dengan mereka. Maka ini ayat uh, menunjukkan bahasanya kelembutan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah menyayangi seseorang uh, e, orang tersebut. Maka seandainya engkau keras dan kasar atau kemudian seorang yang fadhan, orang yang kasar, ghalidul qalbi, orang yang keras hatinya, niscaya mereka akan bubar dari sekelilingmu. Maka semua orang yang menggambarkan fisik Nabi, an-na'id artinya al-wasib, menggambarkan <coughs> Nabi. Maka semua orang yang menggambarkan Nabi ketemu Nabi kemudian cerita ya, kemudian cerita tentang seperti apakah Nabi semuanya akan mengatakan aku belum melihat sebelumnya dan sesudahnya orang semisal Nabi. Ya. Dan kalimat semacam ini itu datang fikauli dalam ucapan beberapa orang, sejumlah orang yang menggambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Tirmidzi membawakan dari Asma'i seorang ulama Eh, bahasa Arab penjelasan kata-kata asing yang terdapat dalam hadis ini. Dan mayoritas dari kata-kata tersebut telah jelas maknanya berdasarkan keterangan yang lewat. Tamaghadha fi eh, nusyubatin, nusyubah, nusyubah wahidatun eh, bentuk mufrad dari nusyab yang artinya an kemuliaan. Rajil alladhi fi sya'ri hujuna yang dimaksud dengan hujuna adalah in itaf sambung bersambung satu rambut dengan yang lain ya, tasani keriting ai tasanin qalilun karena rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah keriting namun inna fi hujunah ada unsur keriting di rambut Nabi semisal uh, ada kata ja dan rojilan artinya keriting rojilan bisa disisir atau gampang disisir maka Nabi rambutnya bukanlah ja dan kototon Eh, keriting yang betul-betul keriting dan orang yang keriting 100% keriting itu tidak bisa disisir rambutnya. Karena sisir itu kemudian mesti uh, terhambat untuk bisa untuk bisa berjalan lanjut. Ini mandek sampai di sini mentok. Kan ya. Nah, kalau dipaksakan sisirnya yang patah. Nah. <laughs> itu jahat kotot. Nah, itu namanya jahat al kotot. Eh, nah rambut Nabi tidak demikian. Namun jahat dan rajilan dan rambut yang rajilan eh, keriting namun rajilan mudah untuk disisir. Artinya ada unsur keriting di wajah eh, di rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, keterangan tentang rawi dari Imam Tirmidzi mengatakan dari Ahmad, hadis anak Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi Al-Basri. Yeah. Ya. Uh, Dabbi ini adalah uh, nama kabilah Bani Dobbah. Cara, uh, cara bacaan seperti Habbah. Uh, Bani Dobbah ini adalah satu kabilah di, di Basrah. Nah, karena itu selanjutnya disebut Al-Basri. Siqatun beliau ini rawi ini Ahmad bin Abadah ini Siqatun Hujjah. Wafat tahun 245. Kemudian Ali bin Hajar wa Ali ibn atau Ali bin Hujair. Ali bin Hujair As-Sa'di ma'munun thiqatun hafidhun Ya, beliau wafat tahun 244 dalam usia 60 tahun. Beliau ini dipakai oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Dan kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Hussein Al-Qasri Wawa ibnu Abi Halimah. Ya, dia seorang rawi yang majuhu, uh, eh, makbul. Tidak ada yang memakai riwayatnya kecuali musannif. Kecuali Imam Tirmidhi. Karena dia kurang terkenal maka kemudian dijelaskan dengan Ibnu Abi Halimah. Wal makna wahid dan uh, eh, yeah. artinya dan maknanya sama. Artinya mereka menyampaikan hadis dengan ungkapan yang beda-beda, namun maknanya sama. Kalau mereka semua mengatakan ya, dengan ungkapan yang beda-beda namun maknanya sama, pakai hadasan atau apa, namun maknanya sama. Eh, hadasan Isa ibn Yunus. Maka kalau yang eh, mereka mengatakan di sini maksudnya mereka di sini adalah Ahmad, Ali dan Muhammad. Maka semua mereka perkataan mereka sama yaitu semua mereka mengatakan hadasana. Hadasana Isa ibn Yunus. Isa ibn Yunus itu thiqatun ma'munun. Ya, kutubu sitah imam uh, semuanya meriatkan hadisnya. <coughs> Sakana Asyam beliau ini tinggal di Syam karena alaman fil ilmi wal amal beliau ini adalah tokoh dalam ilmu dan amal beliau punya kebiasaan Isa bin Yunus ini yaghzu sanatan wa yahujju sanatan. Beliau punya budaya, punya tradisi setahun perang dan setahun haji. Gantian, tahun ini berangkat haji, besok ikut berangkat perang. Nah, besoknya lagi berangkat haji, besoknya lagi ikut berangkat perang. Sehingga dikatakan tentang Isa ibn Yunus hajja khamsan wa arbina arba'ina hajjatan. Beliau seumur hidup itu berhaji sebanyak 45 kali. Ya, seumur hidup hajinya sebanyak 45 kali. Wa ghaza khamsan wa arba'ina ghuswatan. Ikut perang juga selama 45 kali. Ya, beliau wafat tahun 264 Hijriah. Yaitu Isa ibn Yunus dari hadasan Aisyah bin Yunus an Umar ibn Abdullah Maula Ghufra. Umar ibn Abdullah Maula Ghufra. pintu Robah ya, uh, itu Ya, Rufra itu pintu Robah, anak perempuannya Robah, Uhtu Bilal al-Mu'adzin. Ya, Rufra ini uh, adalah saudara perempuannya Bilal. Ya, Umar bin Abdullah ini Madani Musinnun. Dia adalah orang Madinah, wafat tahun 145. Hadisnya dipakai oleh Abu Dawud dan Al-Musanib dan Tirmidhi. Kemudian eh, Umar mengatakan hadasani Ibrahim Hadasan Ibrahim ibn Muhammad. Hadasan Ibrahim ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Eh, ibn Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu anaknya Ali. Dari jalur bukan Fatimah. Eh, Hadasan Ibrahim, Ibrahim ini bin Muhammad, Muhammad ini Muhammad ibn Hanafiyah. Hanafiyah ini ibunya. Eh, li Aliyin dan dia adalah anaknya Ali. Namun ibunya yang disebut dengan Hanafiyah ini min Bani Hanifah. E, ya, maka dia disebut dengan Hanafiyah. Yang ibunya adalah dari Bani Hanifah. Ya, eh, Hanafiyah ini yang merupakan istri Ali ini nama aslinya Khawlah. Lengkapnya Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. atau istri atau kemudian budak perempuan nampaknya budak perempuan yang dikumpul oleh Ali Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah Asma binti Abu Bakar mengatakan ra'aitu umma Muhammadin saya pernah lihat ibunya Muhammad ibn Hanafiyah ibunya Muhammad ibn Hanafiyah sauda beliau adalah wanita uh, berkulit hitam wakanat ammatan libani Hanifah yang dulunya dia adalah uh, budak di uh, milik Bani Hanifah. Namun Muhammad bin Hanafiyah ini seorang faqih, seorang yang berilmu, seorang alim. Alim Madinah di antara ulama kota Madinah. Ya, maka Muhammad yang min di sini dikatakan min waladi Ali di antara anaknya Ali bin Abi Talib karena dia Muhammad bin Hanafiyah. Nah, Muhammad hada afdal auladi Ali ba'da sabtain. Kata disampaikan bahasanya Muhammad ibn Hanafiyah ini adalah anaknya Ali yang paling utama selain Hasan dan Husain. Ishtahar bil ilmi. Meskipun dia ibunya uh, budak hitam, namun dia ini kondang dengan orang yang berilmu. Wasyaja'ah. Terkenal sebagai seorang yang pemberani. Dia ya, banyak mendapatkan hadis dari bapaknya dan di antara yang mengambil hadis dari darinya adalah anaknya yang namanya Ibrahim. Contohnya di sini Ibrahim bin Muhammad. Beliau wafat di kota Madinah tahun 81 Hijriah dalam usia 65 tahun. Dimakamkan di Baqi'. Nah, eh, Ibrahim ini mengatakan qala kol eh, mengatakan karena Alian adalah Ali. Ya, padahal Ibrahim ini tidak berjumpa dengan kakeknya Ali. Tidak bahkan tidak mendengar dari kakeknya yaitu Ali. <clears throat> Akan yang tadi disampaikan telah kita baca bahasanya ini sanatnya mengkotak terputus. Ya karena Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah, eh, Ibrahim bin Muhammad bin Ali ini tidak berjumpa dan tidak mendengar dari eh, kakeknya Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian uh, selanjutnya kita akan baca matan hadis yang ke-8. Eh, qal akhbarani rajulun min Bani Tamim ya, telah berkata kepadaku seorang dari Bani Tamim min waladi Abi Halah. Ya, dari salah satu anaknya Abu Halah. Ya, Zauji Khadijah. Ya, eh, Ibnu Abi Hala Zauji Hati Yukna yang berkunya Abu Abdullah dari Ibnu Abi Ibn anak laki-laki dari Abu Hala Anil Hasan Ibn Ali Qal ya, Al Hasan bin Ali mengatakan aku bertanya kepada pamanku dari jalur ibu Hindun binti Abi Hala ya, Hindun binti Abi Hala karena Abi Halah ini adalah anaknya Khadijah, ya, anaknya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi. Maka dia adalah ya, saudara seibu ya, dengan Fatimah. Bahkan wasofan dan dia adalah seorang yang pintar untuk menceritakan e, seseorang, menggambarkan seseorang. Aku bertanya an hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hilyah gambaran fisik Nabi. Ya, wa an ashtai dan aku suka ayah sefali beliau menggambarkan untukku min hasyai'an sedikit yang ata'alaku bihi yang akan aku pegangi, yang akan aku ingat baik-baik. Fakal maka Hindun ibni Abi Halah mengatakan, ya, ya, maaf yang kemudian uh, uh, yang jadi pamannya adalah Hindun ibn Abi Halah. Berarti yang saudari Fatimah itu adalah Hindun ibni Abi Hala. Nabi Abi Hala ini berarti suaminya Khadijah sebelum nikah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Naka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fakhman seorang yang agung, seorang yang besar, seorang yang luar biasa, mufakhom dan seorang yang diagungkan di hati manusia. Ya talak la wajuhuhu wajahnya bercahaya, talak lu al komari seperti cahaya rembulan. Lailatul Badri saat purnama. Wajah Nabi bercahaya sebagaimana cahaya rembulan saat malam purnama. Atwal bila lebih tinggi sedikit dari orang yang marbuk, orang yang tinggi badannya rata-rata. Namun aksar bila lebih pendek daripada muhadzab. Muhadzab adalah orang yang tinggi kurus. Ya, dan orang ketika tinggi dan dia kurus maka tingginya akan kelihatan tinggi. Azimul hamah beliau orang yang besar ukuran kepalanya, rajila sya'ri, sedikit keriting rambutnya. Ini infarokot tuhu, jika bisa dibelah rambutnya. Akikoh di sini rambut. Oleh karena itu akikoh disebut akikoh. Karena rambut bayi digundul ketika itu. Rambut bayi digundul dan rambut bayi itu disebut akikoh. Rambut kepala itu disebut akikoh. Oleh karena itu di sini infarokot akikatuhu jika terbelah rambut bisa dibelah rambut kepalanya farokoha maka Nabi belah sisiran rambut kepalanya. Wa ila fala jika tidak maka beliau sisir lurus. Ya rambut kepala beliau melewati syahmatal ini ujung daun telinganya. Ini manakala wafarahu ketika beliau memperbanyak rambutnya. Asharal lawan beliau ini uh, warna kulitnya adalah azhar yaitu cerah dan tambahan keterangan yang ada di sini wasi al jabin beliau ini seorang yang dahinya lebar asajal hawajib panjang alisnya sawabir fi ghairi qarnin dan alis nabi itu sempurna namun tidak gandeng sempurna panjangnya namun tidak gandeng tidak sampai alis ketemu dengan alis ketemu tidak sampai. Namun alisnya alis yang panjang. Alisnya panjang namun tidak sampai ketemu. Ada celah di antara dua alis. Bainahuma di antara dua alis Nabi ada irkun, ada pembuluh darah. Yudiru yang akan kemudian uh, penuh dengan darah. al manakala beliau marah. Kan kelihatan di sini ada sesuatu yang uh, menonjol ketika beliau marah. Aknal irnin beliau ya, itu mancung hidungnya. Lahu nurun ya'luhu. Ada cahaya yang menutupi wajah Nabi. Yahsabu malam yata'amalhu asyamma. Ya. Nabi itu mancungnya cuma sedikit mancung saja. Ye. Namun Yahsabu akan dikira oleh orang yang tidak cermat memperhatikan wajah Nabi asama beliau mancung yang betul-betul mancung. Padahal enggak, cuma agak mancung. Ye. cuma ada unsur mancungnya, namun enggak kemudian betul-betul mancung. Kasih lihyah, Nabi adalah seorang yang lihyahnya lebat, jenggotnya lebat, sahalal khadain, khad itu pipi, pipi beliau tidaklah tinggi. Ya, ah, khat itu ini ada tulang. Ada tulang di pipi. Nah, tulang pipi itu macam-macam. Ada yang kemudian tinggi, ada yang yang kurang tinggi. Ini tergantung orangnya masing-masing. Nah, Nabi itu sahala khatain. Khatnya tulang pipinya itu tidak tinggi. Namun sahal, namun cenderung landai. Abdali al-Fami Nabi itu besar ukuran mulutnya, muflajal asnan, e, gigi-gigi Nabi itu muflaj. Ada e, ada kemudian celah antara satu gigi dengan gigi yang lain. Dakikul masrubah. Ya, masrubah tadi e, bulu dari dada sampai ke pusar itu bulunya dakik, bulu yang lembut. Ka'anna unukuhu kemudian tentang leher Nabi. Leher Nabi itu jidu dumnah. Dumnah itu gading. Ya, adalah gading e, seperti bagikan gading ya, gading gajah jayid yang bagus. Ya, seperti gading gajah yang bagus. Itu mau menggambarkan leher yang bagus. Ya, maka diungkapkan dengan seperti bagikan gading. Ya. Uh, eh, Fisofa ilfitah dan e, warnanya jernih, sejernih perak, putih seperti putih perak. Secara umum Nabi itu mu'tadilal khalqi, proporsional fisiknya. Badinun beliau gemuk, namun mutamasikun gemuk yang padat, bukan gemuk yang gembur. Ya, bukan gemuk yang gembur, namun bentuk e, gemuk yang padat. Ya. Ya, Nabi itu sawa batunu wasadahu sama, tidak ada yang menonjol antara perut dengan dadanya. Ya, perutnya tidak kemudian lebih maju daripada nah, dadanya, namun e, sama antara perut dan dada. Aridus sadri Nabi itu dadanya lebar. baik jauh antara dua mangkipnya Ingat mangkip itu pertemuan antara lengan atas dengan bunda. Dokmul karotis. Ya, ujung, ujung e, uh, ruas-ruas tulangnya itu besar. Ya. Anwar, anwar al mutajarat, mutajarat tidak berbulu ya, anwar uh, sebentar maka Nabi itu mutajarat yaitu artinya bukanlah seorang yang banyak bulunya. Sehingga anwar artinya bercahaya karena bebas dari bulu jadi badannya terang. Mausulun tersambung antara labbah, labbah itu cekungan di bawah eh, pertemuan antara leher dengan dada itu ada cekung. Itu ada cekung. Yang ini adalah tempat untuk nahar kalau untuk hewan. Itu namanya labbah. Eh, Nabi itu tersambung antara labah sampai pusar bisyarin dengan bulu yang kecil-kecil. Maka bulunya itu dari dadanya itu dari sini. Ya, dari dari perbatasan dada dengan leher. Itu sudah ada bulu kecil-kecil. Ya jeri yang mengalir kal seperti garis. Ari-ari di sini artinya tidak berbulu. Fatya ini uh, apa? Uh, buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Buah dada Nabi itu tidak ada bulunya. Wal batan juga perutnya bukanlah perut yang berbulu. Mimma siwa kecuali masrubah saja. Ya, yang ada di di sini bulu itu cuma masrubah saja. Jadi buah dada tidak ada bulu. Di perut juga tidak ada bulu. Namun Nabi selain punya masrubah yang berbulu adalah ash'aru dhira'ain. Ya, maka di badan Nabi yang berbulu pertama masrubah. Kemudian yang kedua adalah as'ar dira'ain. berbulu dua hastanya. Dua hasta Nabi berbulu. Wal mangkibain. Kemudian dua pundak Nabi berbulu. Ya, mangkib, mangkib itu pertemuan. Ada bulu-bulu di ya, mangkib, pertemuan antara lengan atas dengan pundak. Di sini ada uh, ada bulu-bulu. Di sini ada bulu, uh, berarti di sini tidak ada bulu, Ya, di lengan atas tidak ada bulu, namun di mangkip ada bulu. Ini yang ke kemudian wa'ali sadri bagian atas dada. Nah, maka bulu di badan Nabi cuma di sini saja. Cuma di empat tempat saja. Masrubah, kemudian bagian atas dada, dua, kemudian zirah, hasta, kemudian mangkip. Tawil, zandain, eh, Zandain artinya bagian bawah hasta. Itu panjang. Roh burohah, telapak tangan Nabi. Rohah itu telapak tangan. Rahab itu lebar. Kemudian tebal dua telapak tangan dan dua telapak kakinya. Sa'ilul atraf, jari-jari Nabi itu panjang. Jari-jari Nabi itu panjang. Bukan pendek. Yang uh, pendek besar-besar, namun uh, panjang. Okol, sa'ilul atraf sama Ya, jari-jarinya panjang. Uh, khumsan akhmasain. Akhmas itu cekungan kaki. Uh, kalau manusia napak di lantai, maka ada bagian yang tidak nempel di lantai. cekuk. Ya, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki. Ya, Nabi Isa tidak punya cekungan kaki. Eh, Nabi punya cekungan kaki. Ya, kalau nggak punya cekungan kaki di tempat kita mirip boneka, ini kan? boneka kakinya boneka itu tidak ada cekungnya. <coughs> Eh, Nabi Isa itu tidak punya akhmas. Tidak punya cekungan kaki. Nabi punya akhmas. Namun akhmas Nabi khumson. Tidak tinggi. Tidak kemudian tinggi. Masihul Qadamain. Eh, rata dua telapak kaki Nabi. Dua telapak kaki Nabi itu rata. Eh, maksudnya tidak pecah-pecah. Tidak ada garis-garis cekung-cekung untuk kemudian tempat e, bersembunyi air. E, namun telapak kaki Nabi itu tidak tidak garis-garis, tidak kemudian meletek-meletek. Ah. Namun masihul kodamain halus. Dua telapak kaki Nabi itu masih halus. Ya, ya terjemahkan aja halus. Masihul kodamain halus dua telapak kaki Nabi. Oleh karena itu yanbu anhumul ma pergi air darinya. Artinya ketika Nabi nyiram air di telapak kakinya itu tidak ada yang kemudian tersisa. Ya. Bersembunyi di balik lekuk-lekuan eh, eh, kaki itu tidak ada. Ida zala zala kola'an. Jika beliau berjalan, zala di sini artinya berjalan, zala kola'an dengan ya, mencabut telapak kakinya. Ya, dengan kola'an mencabut telapak kakinya, tidak kemudian nyeret telapak kakinya. dengan mencabut telapak kakinya, ngangkat telapak kakinya. Yakhtu belum langkah takafuan, tegap, Yamsi haunan bila berjalan haunan proporsional atau tawadu. Dari ulmisyati langkah-langkah kaki Nabi itu lebar. Tapi itu langkah biasa, langkah santai, bukan langkah. Uh, memang, memang demikian. Ida masya maka jika Nabi berjalan seakan-akan menuruni tempat yang tinggi. Jika belum menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Khafidu tarfi. Beliau adalah orang yang sering menundukkan pandangan matanya. Menundukkan ke bawah. Pandangannya ke bawah lebih lama dan lebih sering daripada pandangan ke atas. Jula nadharihi mayoritas pandangan Nabi adalah mulahadah, pandangan sambil mikir, bukan pandangan kosong atau pandangan sekedar menikmati. Ini pandangannya pandangan orang yang mulahadah yang mikir. Ya suku ashabahu, kebiasaan Nabi itu menggiring sahabatnya. Artinya Nabi jalan di belakang. Sahabat-sahabatnya di depan. Ya beduru man laqiya bisalam. Dan Nabi mendahului siapa saja yang beliau jumpai dengan ucapan salam meskipun itu anak-anak. Menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Karena orang yang sombong itu mintanya disapa dan tidak menyapa. namun Nabi SAW adalah orang yang mendahului menyapa, menyapa semua orang yang beliau jumpai. jauh dari karakter sombong.